سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia, jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Sambil berkata, Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Di dalam surga, mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. قوارير من فضة قدروها تقديرا Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Dan di dalam surga, mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe. عينا فيها تسمى سلسبيلا dari sebuah mata air dalam surga yang dinamakan salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Dan apabila engkau melihat keadaan dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Para penghuni surga berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian malam, maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Inna Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari akhirat yang berat di hadapan mereka. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti yang serupa mereka. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentulah dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Dan adapun orang-orang yang zalim, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih.